Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wal Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita masih berada pada pembahasan pantun wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa 'inda 'aridin tara. Tara itu tara aslinya. Aslinya apa? Toroa karena Darurah syariah akhirnya diubah menjadi toro artinya toroa. Nah, wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa 'inda 'aridin tara. Dan segala sesuatu yang Allah Ta'ala atau syariat Allah dan segala sesuatu yang syariat itu membebankan kepada manusia, maka sungguh telah dipermudah sejak asalnya dan ketika muncul faktor yang lain akan muncul pula kemudahan yang lain juga itu maksudnya kita lanjutkan halaman yang ke-64 bagian bawah perhatikan baik-baik barakallahu fikum qauluhu wa 'inda 'aridin tara hatta alladhi muyassarun min aslih idza tara 'aridun yakunu hunaka taysirun akhar masyaallah artinya apa kata beliau hingga eh, bahkan sesuatu yang sudah dimudahkan sejak asal itu, yang sejak asalnya mudah, itu nanti kalau muncul faktor yang lain akan datang kemudahan yang lain lagi gitu loh. Sudah mudah, kalau muncul ada faktor atau sebab yang lainnya akan muncul kemudahan lagi yang lainnya. Paham maksudnya ya? Nampak kalau fi ya Ayo. Ya ya wa na'am barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini jadi sejak awalnya sudah mudah, sejak asalnya sudah ada kemudahan. Kemudian nanti kalau ada faktor yang lain, eh, ada sebab yang lain, muncul kemudahan yang lain lagi gitu loh. Paham belum? Nah, contohnya antum atau kita ketika tidak mampu menggunakan air, disuruh apa? Kalau bersuci, tayamum. Lah kalau nggak mampu tayamum, semampunya. Kan kemudahan muncul lagi gitu loh. Paham belum? Antum ketika nggak mampu sholat dengan berdiri, sholat dengan apa? Duduk. Kalau nggak mampu dengan apa? berbaring muncul terus kemudahan itu karena adanya faktor yang apa yang nah barakallahu fikum membikin untuk berubah tadi itu paham belum jadi memang syariat ini sejak awal sudah mudah nanti kalau ada faktor yang lain sebab yang lain dipermudah lagi datang kemudahan yang lainnya lagi nah kita lihat sini barakallahu fikum wa na'am <clears throat> apa kata beliau di sini walinadrib lidzalika amsilatan dan kami akan berikan contoh-contohnya. Al yang pertama al awal al awal toharah Contohnya, nah barakallahu fiikum. Yang pertama adalah mengenai apa? Toharah bersuci. Yajibu ala insani an tohar bil ma'i sawa'un kana an hadatsin asghar am an hadatsin akbar. Ya enggak? Diwajibkan atas manusia untuk bersuci dengan air baik sebabnya karena hadas kecil atau hadas besar. Cuman kalau hadas kecil wudu, kalau hadas besar kan mandi. Tapi kan mandi dengan apa mandi? Dengan debu atau dengan air? Dengan air. Paham belum? Ini namanya apa namanya kemudahan kan? Kemudahan. Ayo kita lihat sini. Fa in kana maridun, kalau orang itu sakit, wa yakhsha 'ala nafsi dan khawatir kalau dirinya itu binasa. Paham ya? Dianya sakit, khawatir terhadap dirinya, fa innahu yatayammam, maka dia boleh tayammum mandi junub pun boleh tayamum. Tayamnya bagaimana? Tayamum yang gulung-gulung ke tanah atau bagaimana? Atau ya, tayamumnya seperti biasanya? Untuk mandi junub ini, mandi junub. Mandi janabah. Kalau wudhu jelas, ganti tayamum jelas kan bentuk tayamumnya. Tapi kalau tayamum untuk mandi janabah itu bagaimana surahnya? Bentuknya bagaimana? Sama atau gulung-gulung ke tanah? Sama. Jangan keliru ya. Nah, tayamumnya sama. Jangan atau gulung-gulung ke tanah malah gagal faham nanti. Paham ya? Tayamumnya sama bentuknya. Nah, kita lihat nanti. Wa dalilu dzalika ayatut taharah fi suratul Maidah. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah ayat seputar taharah di dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku dan usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian junub maka bersucilah kalian. Wa in kuntum mardha kalau kalian sakit, aw ala safarin atau lagi safar, aw jaa ahadum minkum nal ghaid atau nah barakallahu fikum menunaikan al hajah BAB atau semisalnya aw lamastum nisa atau jama'tum nisa berhubungan badan dengan wanita, falam tajidu ma'an kemudian kalian tidak menjumpai air fatayammamu dan thayyiba maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci wamsahu biwujuhikum Naam, sa'id itu adalah debu suci yang sumbernya dari tanah ya. Nah, barakallahu kering maksudnya, bukan yang basah. Basah menunjukkan ada airan itu. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min surah yang pertama ini. Ha? Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Nah, barakallahu fikum dengan apa? Dengan debu tadi itu. Jadi tayamum seperti itu, bukan dicuci. Kenapa bukan dicuci? Karena kan dicuci ada airnya berarti kan itu. Paham ya? Jadi tayamum itu cuman mengusap aja. Mengusap apa tadi? Nah, wajah wajahnya pertama kali antum ini. Memukulkan kedua telapak tangan antum ke tembok atau ke tanah yang kering yang ada debunya situ. Gitu. Setelah itu kalau tebal debunya digini-ginikan. Kalau nggak mau digini-ginikan ditiup. Paham ya? Setelah itu udah gini gitu aja. Enggak perlu gini. Enggak perlu. Paham ya? Ini pun cuma gini aja. Kedua telapak tangan ini aja. Enggak perlu gini-gini enggak perlu. Paham ya? Nah, simpel kan tayamum itu itu sudah bisa untuk menggantikan wudu, menggantikan mandi. Janabah pun juga sama. Paham belum? Mau insyaallah? Eh, nah, jadi jangan keliru ya. Kalau mandi junub caranya sama enggak? Sama enggak caranya dengan tayamum? Eh? Eh? Mandi junub dengan tayamum sama enggak caranya? Hmm? Kalau mandinya beda. Yang sama itu tayamum itu untuk tayamum menggantikan wudu sama dengan tayamum ketika menggantikan mandi junub. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jangan sampai keliru ya. Kita lihat sini. Mayuridullahu liyaja'ala 'alaikum min harajin. Allah taala tidak menginginkan menjadikan kepada kalian sesuatu yang memberatkan. Walakin yuridu tahhirakum wa yutimma nikmatahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Akan tetapi Allah Taala menginginkan untuk mensucikan kalian dan ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian menjadi insan yang bersyukur. Fa'aujaballahu taharah bil ma. Allah Taala mewajibkan bersuci dengan air fa idza kana al-insanu apabila seseorang itu sakit wa khafa 'ala nafsihi min ziyaratil marad dan khawatir dirinya itu bertambah sakit atau ta'akhir atau terlambat sembuhnya wa kana yatadarrar bilma dan dia itu merasa berbahaya kalau dengan air tersebut maksudnya membahayakan dirinya fa innahu yatayammam maka boleh dia bertayamum paham ya boleh dia bertayamum nah kalau tayamum dengan arang boleh enggak arang kita hancurkan kan lama-lama kan kelihatannya debu juga debu warna hitam paham ya kalau arang kita hancurkan ya enggak? Kita tumbuk itu kan nanti ada debunya, debu warna hitam kan? Nah, boleh enggak pertanyaan dengan arang ini? Ya? Enggak boleh. Kan debu. Bukan debu tanah ya. Nah, yang dimaksud debu itu debu tanah. Adapun kalau misalkan arang yang lain lagi pembahasannya itu, batako gimana batako? Antum hancurkan batako yang itu kan kok debunya. Eh? Nah, antum mulai tanya dengan debu batako itu, handola, Kan debunya kan, ada debunya kan batako hancurkan itu. Boleh enggak? Boleh? Itu debu apa itu? kataku Semen kan? Ayo, jangan sampai sembarangan. Nah, barakallahu fiikum. Nah, jadi enggak semuanya debu itu diperbolehkan. Itu debu yang apa? Debu yang dari tanah yang suci tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kalau misalkan nah debunya debu yang kayak gitu ya jangan. Ayo, nah barakallahu fiikum. Kita lihat. Lah kalau ternyata debunya basah bagaimana? Kalau tanahnya basah bagaimana berarti? diulaskan ini. Atau bagaimana? Menunjukkan ada air itu loh, paham ya? Berarti nyari dulu gitu loh. Paham ya? Menunjukkan ada air. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Wa fil hadis sahih dalam hadis sahih, anna Amr bin 'As radhiyallahu anhu ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sariyati fi sariyatin fa ajnaba wa kanatil lailatu wa kanatil lailatu baridatan." Allah musta'an. Suatu ketika Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi mengutus beliau di suatu utusan. Kemudian dia junub. Amr bin As ini junub. Nah, dan malam itu saat itu malam itu malam yang dingin sekali, bayangan dingin, posisi junub, kan harus mandi tapi nggak mampu. Fatayam mama, shalla bi ashabi. Kemudian dia tayamum, solat menjadi imam. Paham ya? Jadi dia belum mandi junub, belum mandi janabah, tapi tayamum. Karena malam itu dingin sekali. Setelah itu menjadi imam, nah itu. Kita lihat, setelah itu menjadi imam. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr bin As, asallaita tabi bi ashabika wa anta junubun?" Kamu salat menjadi imam untuk para sahabatmu padahal kamu masih dalam keadaan junub? Qala ya Rasulullah. Kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, na barakallahu fikum dzakartu qala Allah taala aku ingat atau aku mengingat firman Allah taala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima jangan kalian membunuh diri-diri kalian karena sesungguhnya Allah taala zat yang menyayangi kalian fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam taqriran li fi'lihi akhirnya Rasulullah pun tertawa Rasulullah SAW tertawa dalam keadaan apa? na barakallahu fikum nah membenarkan perbuatannya. Jadi diperbolehkan kalau mengkhawatirkan terhadap dirinya. Paham ya? Nah barakallahu fikum diperbolehkan kalau mengkhawatirkan terhadap terhadap dirinya. Naam. Mau soalnya jadi tayamum itu syariatkan kapan? Kapan syariat disyariatkan tayamum itu kapan? Alhamdulillah. Pertama kapan? Apa? Ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air. Yang kedua, kapan? Eh, barakallahu fiikum. Husain Eh, ketika tidak mampu menggunakan air karena mungkin sakit atau semisal air banyak melimpah tapi dia nggak mampu karena sakit tadi itu. Naam. Kita lihat lagi al misal tsani contoh yang kedua. Fi shalah dalam masalah salat. Yajibu 'alal insani an yusalli al-fardhata qa'iman. Wajib bagi manusia untuk salat berdiri. Paham ya salat wajib dalam keadaan berdiri. Lah kenapa kok dikasih dapat fardhah? Kalau salat sunnah bebas. Antum mau antum mau berdiri ataupun tidak, sakit ataupun enggak, itu boleh. Paham ya? Ketika antum berdiri atau duduk dalam keadaan sehat atau sakit boleh kalau salat sunnah. Tapi kalau salat wajib, maka salat fardhah ini antum harus berdiri. Kalau mampu harus berdiri. Nah, fa illam yastati' tapi kalau enggak mampu faqad qala Nabi sallallahu li Imran bin Husain radhiyallahu anhuma tapi kalau dia enggak mampu dan berdiri sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan mengatakan kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, "Shalli qa'iman." Fa illam tastati' fa Fa illam tastati' fa'ala janbin. Ini. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu dengan duduk. Jika kamu tidak mampu maka dengan berbaring. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya apa? Naam al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Perkara yang beratkan itu mendatangkan apa? Kemudahan masuk dalam apa? Khamsu al-qawaid al kubro Lima kaedah besar yang sering diulang-ulang dan juga disebut oleh para ulama al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang memberatkan pasti akan mendatangkan apa? kemudahan. solat dengan berdiri wajib hukumnya. Kalau solatnya solat wajib. Tapi kalau solat sunnah bagaimana? Boleh enggak dia sengaja salat dengan duduk? Boleh, cuman nisfu ajril qaim. Setengahnya pahala orang yang salat dengan berdiri. Itu kalau solat sunnah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi berikutnya, al-misalus salisan yang ketiga fi zakah dalam masalah zakat. Idza kanat amwalul insan laysat biyadi. Sekarang kalau orang itu uangnya banyak cuman dipinjamkan kemana mana gitu loh. Dipinjam orang uangnya itu. Uangnya dipinjam orang. Nah, contohnya harta orang yang tidak ada di tangannya. Eh, amwalul insan laysat biyadih. Hartanya seorang yang tidak ada di tangannya. Fala yajibu alaihi an yastaqrid liyuzakki. Maka enggak wajib bagi orang tersebut untuk minjam uang ke orang lain kemudian zakat. Pahami baik-baik ini ya. Jadi orang ini kaya sebenarnya, cuman uangnya dipinjam sama orang gitu loh. Uangnya itu dihutang sama orang. Nah, apakah dia wajib zakat dengan cara dia minjam uang dulu baru dizakatkan? Paham belum? Kata beliau apa? Enggak wajib atas orang tersebut untuk minjam uang ya, dalam rangka mengeluarkan zakat. Paham belum? Jadi nggak wajib untuk minjam uangnya karena uangnya nggak ada di tangannya gitu loh. Bal tabaqaz zakatu fi dhimmatih bahkan tanggung jawab zakat itu masih tetap di tanggung jawabnya. Hatta yahsula 'alal amwal sampai dia menjumpai atau mendapatkan harta. Fa idza kana linsani duyun fi minnas nas al musirin kulna 'alaika zakah. Sekarang kalau seandainya orang itu punya hutang, ya, berada di tanggungan manusia yang dipermudah untuk bayar hutang. Paham Dia punya hutang. Nah, barakallahu fikum. Nah, hutang tersebut berada di tanggung jawab orang yang dimudahkan, dimudahkan atau membayar hutangnya. kulna 'alaika zakah, berarti wajib bagi, bagi kamu untuk zakat. Lakin lan lakin la nulzimuka an tukhrijaha wa anta lam takbidha. Artinya apa? Akan tetapi kami nggak bisa mengharuskan kamu, eh, nggak bisa mewajibkan kamu. Nah, barakallahu fikum untuk mengeluarkan zakat tersebut dalam keadaan kamu tidak menggenggam uang tersebut. Faham belum? Jadi kalau misalkan kita punya uang, taruhlah kita punya uang satu M lah, tapi di tangan orang itu loh, dipinjam sama orang. Nah, orangnya dilihat dulu kalau orangnya misalkan orang yang mudah untuk mengembalikan, maka saat itu kamu wajib zakat. Karena kalau antum minta pun nanti dibalikkan itu loh. Tapi kalau misalnya taruhlah satu M itu mencar gitu ya, mencar dan sulit atau sebagian belum bayar, itu enggak dituntut antum minjam uang untuk zakat itu enggak dituntut. Karena uangnya tidak ada di hadapan antum. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Laka antu akhir akhirat ila qabd. Boleh kamu menunda pengeluaran zakat sampai kamu menggenggam memegang uang tersebut. Wa idza kana 'indahu ghanamun wa dhallat. Kalau seandainya dia punya kambing kemudian kambingnya tersesat hilang, fala zakat fiha enggak ada zakat. Lakin in adat ilaihi fa fiha zakatun fauron, 'inda ba'd ulama. Tapi kalau kambingnya pulang lagi, eh, kambingnya itu pulang lagi, ketemu kembali dan sudah mencapai nisabnya, maka wajib bagi dia itu zakat saat itu juga, sekaligus, langsungan menurut sebagian ulama au yabtadi haulan jadidan inda ulama yang akharin atau menurut sebagian ulama yang lainnya apa dimulai na barakallahu fikum mengawali apa setahun yang baru. Kan haul sama apa? Nisab. Paham ya? Kalau hilang sebagian ulama mengatakan kalau hilang nanti ketemu lagi mencapai nisabnya harus zakat saat itu. Yang yang sebagian mengatakan tidak. Diulangi perhitungannya apa? Nah, dengan tahun yang baru. Maksudnya setahun yang baru lagi ini baru di dia apa baru dihitung kembali karena semula hilang. Dikit lagi. Al-misalul rabi'atun yang keempat, kisau masalah puasa. Yajibu 'ala al-insani an yasuma Ramadhan apa in kana maridan falahu an yu'akhkhira shawmahu hatta yabra. Artinya apa? Wajib bagi seorang untuk puasa Ramadan apabila dia sakit maka boleh dia menunda mengakhirkan puasa tersebut sampai dia sembuh. Wa kadzalika idza kana musafiran demikian pula seperti itu pula kalau dia itu sakit kalau dia itu musafir. Li'anna musafir yasuk alaihi shaum fil ghalib. Karena kebanyakan itu kalau orang safar melakukan perjalanan jauh itu berat bagi dia untuk puasa. Dalil dzalika qaulu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Syahidnya. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sabar maka boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Kita lihat, fa yasrallahu 'alal marid wal musafir maka Allah telah mempermudah bagi orang yang sakit dan orang yang sabar idza ata 'alaihima Ramadan apabila datang bulan Ramadan pada keduanya an yuakhira as-shaum boleh dia menunda puasanya masih mengganti hatta yang tahiyat udruhuma sampai habis udur udur keduanya maksudnya sampai habis apa alasan atau faktor yang menghalang-halangi dia untuk berpuasa tadi itu. Wa hadzal syakka annahu taisirun ini enggak diragukan lagi bahwasanya ini merupakan kemudahan. Wa samma nah wa sammata apa sammata artinya antum Nah, kata lama Antum apa? hunaka. Jangan lupa. Ha? Sama, samata. Naam. Wa hunaka surat akhir di sana masih ada kemudahan yang lain. Idza kana la yastati' an yasuma limaradin la yurja zawaluh. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk puasa karena suatu penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakitnya parah sekali, enggak bisa diharapkan kesembuhannya, auliki barin atau karena dia tua renta, lansia, lanjut usia, fa innahu yut'im an kulli yawmin miskinan maka bagi dia hendaknya apa memberi makan setiap hari satu orang miskin. Hadat taisirul ladzi takarrara marratain fi shaum. Na man sya'uhu anna ad-din yusrun min aslih aw 'indal 'arid at-tari'. Artinya apa? Inilah kemudahan yang terulang-ulang yang terulang dua kali di dalam puasa. Paham ya? Di dalam masalah puasa terulang-ulang apa? Dua kali. Maksudnya bagaimana dua kali ini maksudnya? Maksudnya itu yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi kalau dia lagi safar atau sakit boleh nggak puasa, tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Yang kedua kalau ternyata dia itu sakit, sakitnya nggak bisa diharapkan kesembuhannya atau dia tua renta, lansia, lanjut usia, maka boleh dia nggak puasa tapi setiap harinya memberi makan satu orang miskin. Kenapa tadi katanya? Mansya'uhu sebabnya kenapa? Karena sebabnya itu diawali agama ini adalah mudah sejak asalnya. Atau sebabnya kenapa endal arid atau karena adanya faktor-faktor yang muncul. Paham ya? Ada sebab-sebab yang muncul. Al-misalul khamis yang terakhir nama atau yang sebelum sebelum terakhir ya fil hajj yajibu 'alal insan an yu'addil hajj bi nafsihi wajib atas seseorang untuk menunaikan haji dengan sendirinya idza kana mustati'an apabila dia mampu fa in lam yastati' kalau dia enggak mampu sendirian wa kana 'indahu malun tapi dia punya harta yumkinuhu an yuniba bihi man yahujj memungkinkan bagi dia untuk mencari pengganti yang bisa menghajikan dia. Paham belum? Harta banyak melimpah tapi dia nggak mampu, sakit. Badannya sakit-sakitan, paham ya? Nah, nggak mampu intinya. Nah, tapi harta banyak. Mungkin bagi dia apa? Mencari pengganti yang menggantikan untuk haji diniatkan apa? Untuknya. Paham belum? Menggantikan apa? Mencari niabah pengganti yang bisa menghajikan dia. Nah, wakana kana la yarja zamanu dan dalam keadaan orang ini apa? orang ini nggak bisa diharapkan hilang sebabnya atau hilang penyakitnya. Fa innahu yuqimu man yahud anhu maka sesungguhnya hendaknya dia menegakkan mencari orang yang bisa menghajikan untuknya. Wa yudzihu dan sah-sah saja an fariidatul Islam, sah-sah saja untuk apa menunaikan kewajiban Islam ini dalam seumur hidup sekali tadi itu. Karena dia nggak mampu mencari orang lain penggantinya. Faqad ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tas'aluhu. Dan suatu ketika sungguh telah datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, takul seraya berkata, "Inna faridatallah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj." Nah, sesungguhnya kewajiban Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang Allah telah wajibkan atas hamba-hambanya, nah, dalam masalah haji Adraktu abi syaikhan kabiran. Aku menjumpai bapakku ini dua tua renta. La yasbut 'ala rahilah. Dia enggak kuat kalau naik kendaraan. Apa hujju anhu? Apakah boleh aku berhaji diniatkan untuknya? Qala na'am. Hujji anhu. Kata Rasulullah, kata Rasulullah SAW, iya. Hajilah kamu diniatkan untuknya. Hada aidan taisirun. Ini kemudahan juga. Kalau mampu bagaimana? Kalau mampu berangkat sendiri? Bagaimana? Kalau mampu berangkat sendiri bagaimana? Ya berangkat sendiri kalau mampu. Paham Kalau nggak mampu baru mencari orang yang bisa nah menghajikan. Paham ya? Maksudnya menghajikan uangnya dari siapa tadi uangnya? Uangnya dari siapa? Dia orangnya orang kaya, hartanya nggak usah nanya sudah. Tapi dia orang sakit-sakitan nggak mampu, nggak kuat fisiknya itu loh. Nah, dia mencari orang yang menggantikan untuk apa? Menggantikan hajinya maksudnya itu mencari orang yang mau berhaji diniatkan untuk dia itu loh. Tapi uangnya dari mana uangnya? Uang dari mana? Apa? eh, dari yang sakit tadi itu yang minta digantikan tadi bukan uang sendiri. Uang sendiri lain lagi pembahasannya kan itu. Nah, kita lihat sini. al misal sadis, contoh yang ke-6 fitnah faqat berkaitan masalah nafkah. Qala ta'ala Allah telah berfirman, "Liyum dzu sa'atin min sa'ati." Hendaknya orang yang memiliki keluasan harta itu menginfakkan keluasannya. Keluasan hartanya diinfakkan, sedekahkan. Wa man qudira 'alaihi rizquh dan barang siapa yang sudah ditetapkan rezekinya, falyunfiq mimma atahullah. Maka hendaknya dia menginfakkan dari apa yang Allah Taala datangkan kepadanya wa ala hadza fa kullu ma fis syar'i fa innahu muyassarun min aslih berdasarkan penjelasan atau penjelasan-penjelasan sudah kita lewati bahwasanya setiap perkara di dalam syariat ini fa innahu muyassarun maka sesungguhnya itu sudah dipermudah sejak asalnya sejak asalnya sudah mudah aw indama yatra al-arid al-muqtadi lit atau akan menjadi mudah ketika apa muncul faktor-faktor atau sebab-sebab yang mengharuskan untuk apa? Datang kemudahan. Kaedahnya apa ini? Kaedahnya al-masyaqqatu tadribut taysir. Nasallahu alaihi wa Alhamdulillah rabbil alamin.